Saat ajal kan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang Lidah pun keluh, bibir pun membisu Seluruh tubuh kaku dan membeku Kenikmatan dunia pun berlalu Mohon ampunan sudah tak berlaku pertolongan kecuali amal dan perbuatan semasa hidup membentang zaman ridho ilahi yang didambakan saat ajakan datang menjelang malaikat Israel mainkan peran nyawa tercabut tubuh pun merenggang Allahu Akbar janjimu telah datang besar Zara pun diperhitungkan Kebaikan yang telah kita amalkan Sebesar Zara pun diperhitungkan Keburukan yang telah kita lakukan Dum dum dum dum dum dum dum dum Ajal kan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang Lintah pun kelu bibir pun membisu Seluruh tubuh kaku dan membeku Kenikmatan dunia pun berlalu Mohon ampunan sudah tak berlaku Tiada lagi tempat pertolongan Kecuali amal dan perbuatan Semasa hidup membentang zaman Ridho ilahi yang didambakan Susah yang telah kita amalkan Sebesar jarak pun diperhitungkan Keburukan yang telah kita lakukan Di saat ajarkan datang menjelang Malaikat Israel mainkan peran Nyawa tercabut tubuh pun meregang Allahu Akbar janjimu telah datang ah.